baca? Ada sih bisa baca? Bisa kamu? Hmm? Gak bisa? Hmm. Siapa baca? Hmm, gantian. Mana si Zakaria? Ayo. Gantian. ajil hadha Yusanni. Hmm, bisa. Al-Hasabi 所以有。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 apa? Wa ghairihim. <clears throat> Sarahnya panjang. Tapi halaman 309 perhatikan. Qala Sarih. Siapa? Syekh bin Bas وهذا معنى ما جاء في حديث فضالة بن أبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعه يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال أجل هذا أجل Atsil. Atsil itu isim, isim fi'il. Ismul fi'il. Bukan gitu. ada itu bahasin orang itu. Ah. ada, Apa ya? Isim fi'il. Bahasanya dia itu siapa? Ah. Terus bawah. Suma qala idza ahadukum rabbahu falyabda. Kan datang dia dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, idza ahadukum rabbahu falyabda. Ah, Belasaran kalian berdoa kepada Rabbnya agar supaya dia memulai dengan bitahmidi rabbih wa tsana'i alaihi yusalli alaiyah. Jadi apa nanti hada? Ajil sim sim fi'il ismul fi'il Hmm? Dalam ilmu nahwu sana ada dikenal dengan ismul fi'il. Dia itu lafad yanubu manabal fi'li amalan wa maknan. Dan antara syaratnya enggak boleh didahulukan makmulnya. Enggak boleh hal kecil, nggak boleh. Apa? Tadi sana di kamus, oh di kita perlu kok. Tapi perhatikan wa ada makna ma yang fi hadis fudalah. Artinya Rasulullah SAW ketika diberi izin untuk memberikan syafaat, beliau menghadap kepada Allah dan sujud di bawah apa? ars. Dan kemudian memuji-muji dengan beberapa pujian yang diajarkan oleh Allah dan dilakukan di hari itu. Kemudian awakum Kum ra'sak ha? Kul wa kul yusma laka. Pasal tuqta ila akhirih. Di antara adab yang terkait dalam bab ini atau hadis ini adalah seorang yang berdoa kepada Allah dimulai dengan diawali dengan puji-pujian kepada Allah swt. Ini adabnya. Maka kembali kepada di atas wa fihi minal fawaid fadlun nabi sallallahu alaihi wasallam wa annallahu hadzal maqama al azima ma'a baqiyatil anbiya alaihim alaihi wasallam Wa hadha syarafun azimun ala ru'usil asyad. Wa fi min al-fawaid annahu yahsunu. Tengok di situ atasnya, annahu yahsunu. Amamat du'ai asana'u 'ala Allah idha arad al-'abdu ayyadu wa rabbahu ayyusni yusni 'alaihi wa imadjidahu Subhanahu thumma yad'u ba'da dhalik. Dalam hadis ini ada beberapa faedah, diantaranya adalah bahwasanya yahsunu, bagus. Atau menjadi bagus suatu perkara, yakni di depan doa. Mukodimah do, doa, sebelum berdoa. Apa yang bagus? Memuji-muji atas Allah. Beliau menjelaskan, Ila arad al-abd, 12 orang hamba menginginkan berdoa kepada Rabbnya supaya dia memuji atas Allah, memuji Allah. Asna yusni alaihi. Ini namanya fi'il yang mutadi yang membutuhkan takdianya dengan huruf yusni alaihi. Nah. Bukan yusnillaha tapi yusni Allah wa yamajjiduhu subhanahu Thumma yadu kemudian berdoa setelah itu. Artinya sebelum berdoa awal dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Beliau saya bin Bas menjelaskan lebih luas wahada makna dan cara ini berdoa diawali dengan puji-pujian kepada Allah adalah sesuai dengan apa yang datang dalam hadisnya Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'au yad'u. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Fudalah bin Ubaid berdoa. Walam yamajid sedangkan dia tidak memuji-muji Allah, walam yahmadillah tidak memuji Allah, walam yusalli nabi tidak mengucap salat atas nabi. Tidak memuji-muji Allah, tidak berselawat atas nabi sebelum dia berdoa langsung saja maka berkala ajil hada datangkan orang itu ke sini nah terus dinasihati maka kemudian beliau Rasul berkata idza jaa ahadukum rabbahu falyabda bi di rabbi wa alaihi apabila seorang antara kalian berdoa kepada Rob, kepada Robnya supaya dia memulai dengan memuji-muji Robnya dan sanak sama saja tahmid sanak nafsu makna. Nah, maka dikatakan acil hada ini adalah acil termasuk lafat-lafat yang dikenal dengan ismul fi'il. Lafdun yanubu amalan makna manubu yanubu bal fi'li amalan wa maknan. Seperti soh mananya apa? Uskut. Nah, itu namanya ismu, ismu, ismu fi, fi'il. <clears throat> Dan yang lainnya banyak. Seperti apa? Hai apa? Hayahal. Nah, segera. Bisa kadang disambung dengan tadinya pakai huruf atsil bihada. Idza dzakartum idza dzukira sholihun idza dzukira fikum sholihun Fa'at silu bi Umar. Jika disebutkan pada kalian orang-orang soleh, maka segerakanlah kalian menyebut U Umar. Jangan lupa. Nah. Maksudnya Umar termasuk orang yang masuk dalam hitungan orang-orang yang soleh. soleh. Itu namanya apa? Fi'il amr. <clears throat> kadang pakai takdia, kadang tidak. Nah di sini enggak, enggak ada takdianya. Ajil hadha, enggak, enggak, enggak, enggak perlu dengan ajil bihadha. Karena nggak membutuhkan apa? Tak dia dengan pak Taib. Semakala <clears throat> kemudian Rasul berkata, tidak ada ahad, dua belas seorang dari kalian berdoa, Rabbah kepada Rabbnya, falyabda supaya memulai dengan memuji-muji Rabbnya, wasana alai sama saja, semua yusalli alaiya. Kemudian bersolawat atas aku kata Rasulullah SAW, Semua kemudian berdoa bimasa dengan apa yang dia inginkan, dia kehendaki. Nah ini ada doanya seorang yang mau berdoa memuji-muji Allah sebelum berdoa dan bersalawat atas nah, Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma jangan bikin muhdasat dalam doa-doa tadi. Kadang seorang itu sebelum berdoa membuat puji kepada Allah dan bikin muhdasat seperti yang sering kita dengar di suka suka itu. Ya kan? Salawatan, salawatan, dikeras-keraskan, dilaku-lakukan. Setelah itu baru berdoa. Dan dikhususkan kadang sebelum azan, apa sebelum komat, setelah azan. Keras-keraskan pakai speaker dan semisalnya dilakukan lakukan Ini semuanya termasuk perkara muhdasat. Baik, warawahu Ahmad dan hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahu al Albani fi sahih Sunan Tirmizi. Hadis tadi ini Bapak saya bin Bas, hadis Abu uh, Abu Dawud dan Tirmizi dan juga Imam Albani mensahihkan hadis ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Artinya apa? Sunan Tirmizi sudah dipisahkan antara yang dhaif dan yang sahih oleh Syekh Nasir Al Albani. Terbayang bagi berdoa takdimus sana Walhamd Allah Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya dalam doa. Mendahulukan memuji-muji. Allah Ta'ala. Allah Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Liannahu. Kenapa harus dipuji-puji? Liannahu du fadlin. Wa du ihsanin Jalla wa ala. Karena Allah memiliki fadl. Apa fadl? keutamaan, ihsan, memiliki kebagusan, ihsan kepada hambanya, yang kafir dan yang muslim. Semuanya dapat ihsan dari bahkan semua makhluk memiliki mendapatkan apa ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusanni bis shalah. Yusanni itu yusanni. Kemudian setelah itu Nah, peringkat kedua setelah memuji Allah mengucapkan sholawat dengan sholawat yang ma'ruf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yad'u bima ahabba kemudian berdoa kepada Allah dengan apa yang dia senangi. Dia cintai untuk dia berdoa apa yang dia inginkan, ingin banyak harta, ingin banyak anak. Nah itu tapi Rasulullah SAW nggak pernah minta tambahan kecuali apa? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Nggak pernah bilang Rabbi zidni amwalan. Ya, nah itu. <clears throat> Yang ini tambah apa? Il? Ilmu. Nggak pernah ada doanya Nabi supaya ditambah har harta. <clears throat> Cuma berlindung dari kemiskinan. Memang ada. Rasulullah berdoa minta perlindungan dari Allah dari kemis kemiskinan, dari banyak hutang. <clears throat> Fahada min asbabil ijabah. Fahadah yakni puji-pujian Nabi kepada Allah sebelum berdoa. Salat atas Nabi sebelum berdoa termasuk sebab-sebab diijabahi doanya seorang hamba. Apa? Cuma kemudian kita jangan terkesan bahwasanya mereka yang sekarang ini nyanyi-nyanyi dengan puji-pujian tadi setelah itu berdoa, bukan itu caranya. Itu muhdasat. Itu merusak agama. Mengganggu kaum muslimin. Mengganggu ketenangan, termasuk kriminal, termasuk kriminal dalam agama. Termasuk ugal-ugalan sebagian mereka. Nah, termasuk brutal dan ugal-ugalan. Nah, itu perhatikan.